Uh, kami akan menyebutkan suatu hadis Anin Nabi alaihi salatu wassalam sebuah hadis yang bagus Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dia adalah sebuah hadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabba zaha 'anil nari wa yudkhala al jannata fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alladhi yuhibbu ilaih Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba" Barang siapa yang senang Ayu zah zaha alinar dijauhkan dari api neraka. Wa yudkhala al-jannata dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang nggak senang ini? Tujuan manusia hidup tidak ada lain kecuali mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surga dan Allah menjauhkan kita dari api neraka. Dan inilah yang dinamakan faqad faza, sungguh dia telah beruntung. Keberuntungan yang hakiki dia adalah masuk ke dalam surga dan apa? Dijauhkan dari api neraka. Inilah keberuntungan yang sejati. Nah, Tinggal apa caranya? Karena surga tidak bisa ditempuh dengan angan-angan dan dijauhkan dari api neraka tidaklah juga bisa ditempuh dengan angan-angan. Semuanya butuh asbab untuk bisa meraih ke Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dua kunci di sini. Kunci pertama adalah Allah. Kunci kedua bersama makhluk. Inilah indahnya akhlak bersama makhluk. Gak bisa kita hanya Allah bersama Allah. Baik sama Allah. Tapi jelek sama makhluk gak bisa. Lihat kata Rasul alaihi salatu wassalam. Fal ta'ti man yadhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaknya ketika datang ajalnya dia hendaknya ketika datang ajalnya dia pada posisi ketika itu dia beriman kepada Allah dan beriman dengan Masya Allah. Dan ini persis dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau itu mati kecuali dalam posisi muslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia tidaklah datang ajalnya sedangkan hendaknya dia ketika datang ajalnya hendaknya dia beriman kepada Allah dan beriman kepada dan ini nggak gampang pak warahmatullahi wabarakatuh. nggak gampang ini nggak bisa kita ujuk-ujuk terus yang penting saya nanti meninggal saya pasti beriman oh nggak bisa nggak bisa Yaqul Imam Sa'di rahimahullah. Qal ini semuanya membutuhkan istidad persiapan dan istimroriyah terus menerus di dalam berbuat kebaikan. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله ولا illa wa antum muslimun janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan tunduk Yaqulu Imam Sa'di rahimahullah. Artinya kata beliau, dengan kita membiasakan diri beramal soleh, berbuat kebajikan, beriman kepada Allah dan akhirnya diharapkan kalau mati dia posisi khusnul khotimah. Nah, itu itu hukum kebiasaan. Gak ada ceritanya, walaupun ada tapi sedikit ya. Orang yang kebiasaannya jelek, entar matinya baik. Ya kan? Itu hukum umumnya ya. Kalau hukum per individu mungkin ada. Tapi kebiasaan orang yang berbuat baik ketika di dunianya diharapkan ketika matinya juga akan baik. Tapi kalau kebiasaan dia di dunia adalah jelek, maka hukum kebiasaannya matinya juga akan dalam posisi kejelekan. Itu mana wala tamutunna illa wa muslimun. Janganlah engkau meninggal kecuali engkau dalam keadaan tunduk. Maknanya kebiasakan biasakanlah Anda Biasakanlah Anda ketika di dunia berbuat kebaikan. Beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan engkau meninggal tidak ada lain kecuali engkau dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman dengan akhirnya. Ini terlepas dari takdir lah ya. Kalau takdir siapa yang tahu takdir kita kan? Cuma ini harapan sebab. Sebab orang yang kebiasaannya berbuat baik dia akan mati dalam keadaan kebaikan. Itu hukum asbab. Adapun takdir kita nggak tahu. Nah, kemudian setelah itu poin selanjutnya yang kedua waliyati ilana alladhi yuhibbu ayyuta Hendaknya dia mendatangi kepada manusia pada pintu yang dia suka didatang lewat pintu itu. Maksudnya begini, Pak. Antum kalau ingin datang ke pintunya si A, antum harus ngaca dulu. Kalau pakai pintu ini kira-kira saya senang apa enggak? Jangan kita asal enak dewe. Gimana deh, Pak? Gadget aja ke orang lain. Nggak memikirkan kalau andai kata ini diberikan ke saya, saya senang apa enggak? Nah, jadi kalau saya nggak senang, tentunya orang lain juga nggak senang. Jangan kita main ke orang terus gadget, gadget, gadget, Tapi kalau dibalikkan ke dirinya, marah-marah. Nggak cocok semisal ini, Nggak begitu cara mainnya. Kalau kita suka dinasihati dengan lemah lembut, tentunya kita harus menasihati orang dengan lemah lembut. Kalau kita nggak suka dipukul dari belakang, tentunya orang lain juga nggak suka dipukul dari belakang. Kalau kita sukanya dibantu, tentunya orang lain juga suka dibantu. Bahasa Jawanya Ojo dipek enake dhewe. Tahu Pak ya? Jangan diambil enaknya sendiri. Dan inilah pintu kebaikan, pintu surga. Bermuamalah dengan makhluk itu akan baik. Kalau dia mengacak kepada dirinya, kira-kira saya ngomong gini ini bagus apa enggak ya? Langsung aja ke diri antum. Tapi tidak yang normal ya. Kalau aku nggak normal ya beda lagi pak. Ini harus normal dulu. Normalkan dulu kamu. Kalau kamu itu normal, ya ini kalau begini kondisinya nggak suka dong. Kalau anda nggak suka, tentunya orang lain juga nggak suka. Maka cara berpikirnya adalah hati dulu baru lisan. Hati dulu baru lisan. Kita mikir dulu. Kira-kira ini pas gak sama teman ini. Atau mikir dulu, langsung ke diri antum. Iya ya, kalau anak ini juga nggak suka saya. Kalau begitu, nggak antum berikan ke orang lain. Masya Allah, hadis azim. ini, yati ilan hendaknya dia mendatang kepada manusia Allah diyuhibu yang dia suka didatangi lewat itu. Berarti mengacak kepada dirinya sendiri terlebih dahulu baru diberikan kepada orang lain. Jelas? Nah, jadi misal contoh ya. Ya, kalau kita ngajak orang misal contoh. Ayo kita ke warung. Kalau kita makan banyak, ukur pada diri anak. Anak kalau yang ngajak orang, terus dia makan banyak, anak suka nggak? Hapus dong duitku dong. Contoh itu. Jangan kita cara mainnya sepenting aku seneng gak lihat oh, jangan. Jangan gitu cara mainnya. Gak baik bermuamalah dengan makhluk kalau kita melihat diri kita sendiri gak kita lihat tapi orang lain. Jangan. Ambil enaknya sendiri jangan. Begitu penjelasannya. Barakallahu fikum. Maka dua hadis ini terkumpul padanya dua hak Hak kepada Allah dan hak kepada makhluk. Hak kepada Allah jelas. Beriman kepadanya dan beriman dengan hari akhir. Yang membutuhkan persiapan untuk hari akhir nanti. Dan ini adalah hak kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hak kepada makhluk. Dan bagaimana hak kepada makhluk? Kalau kita mau bertindak, maka lihatlah dirimu Pintu manakah yang kamu suka? Tentunya orang lain juga suka lewat pintu itu. Maka ini adalah hak kepada makhluk. Hak kepada ma makhluk. makhluk. Dan ini juga pernyataan Allah Azza wa Zal. Inna Allah yuhibbul muksini. Sesungguhnya Allah itu berbuat suka, berbuat suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ada dua, ihsan ma Allah dan ihsan ma makhluk. Ihsan ma Allah dan ihsan ma makhluk. Begitu pula ketika menyebutkan suatu hadis anin Nabi, anin Nabi alaihi salatu wassalam. Belum Pak ya? Masih lama. Tengah jam lebih tadi <laughs> Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata amalu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bi waladin saleh." Yaqulu Imam Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kapan seorang itu dikatakan waladun saleh? Dikatakan waladun saleh, saleh ma Allah, saleh ma Allah baik bersama Allah dan baik bersama makhluk. Jadi bukan hanya baik sama Allah doang kan, sama makhluk, sama tetangga, sama temannya, ya kayak kucing sama tikus, ya la kalam wala salam sama tetangga wala ada bermuamalah sama yang salah bagaimana cara menghadapinya itu juga salah jadi jelek semuanya dan gak begitu orang seorang muslim Nggak begitu akhlak seorang seorang muslim. enam kemudian selanjutnya hadis yang kedua yang kita akan sampaikan insya Allah dan hadis ini alim berkaitan dengan hadis sebelumnya tadi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Berkata Rasul alaihi salatu wassalam Inna Allah Ya lakum salasan Sesungguhnya Allah meridai kepada kalian tiga perkara Wa yakrahu lakum salasa dan tidak menyukai untuk kalian tiga perkara. Ada tiga perkara yang Allah ridhai dan ini bisa menyebabkan Anda masuk ke dalam surga. Dan ada tiga perkara yang Allah tidak meridhoinya dan ini menyebabkan Anda masuk ke dalam neraka. Apakah itu? Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan Ya lakum Allah itu ridho kepada kalian berbentuk antah wala tusriku bihi saya. Hendaknya kalian itu beribadah kepada Allah. Ini perintah yang pertama yang Allah ridhai dan yang tidak Allah ridhai yang kedua engkau menyekutukan kepadanya. Poin penting di sini Pak Barakallahu fikum engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan ini pentingnya kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Sehingga kita bisa mengikhlaskan semua amalan kita untuk Allah. Kita ngaji juga harus untuk Allah. Ini penting bab ini aja. Jangan kita ngaji karena makhluk. Ya. Jangan kita menasehati karena makhluk. Kita semua jatuh Allah. Poin yang penting di sini yaqulu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di antara meninggalkan sesuatu pun harus juga karena Allah. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena makhluk, maka itu bagian dari kesyirikan. Contoh, anak nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Anak nggak ngaji, takut dicela. Ini nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Jangan dianggap ikhlas itu hanya melakukan perbuatan harus untuk Allah. Lah, harta meninggalkan sesuatu. Kalau bukan karena Allah, itu juga nggak ikhlas. Jadi kalau antum contohnya nggak ngaji, kenapa antum nggak ngaji? Aku ditahdir. Wah contoh nih, kamu nggak beres gitu ya akidah kita itu. Ini berbaik keikhlasan kita ini. Makanya dalam segala sesuatu baik baik kita melakukannya maupun meninggalkannya, semuanya terfokuskan, teruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lali baik bukan untuk yang lainnya. Ini kata ini Masya Allah kalau penjabarannya tinggi. Kita ngajar ingin cari duit. Kita ngajar ingin jadi Pengen jadi wah. <laughs> Ya kan? Biar disungkani orang. Biar ini. Nah, ini kan semuanya nggak enak. Dan ini panjang pembahasannya. Satu isyarat penting tadi ya. Yang yang anak tekankan di sini meninggalkan sesuatu. Ingat ini jangan karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa Perhatikan di sini. Hatta dalam bab menghajar, hatta dalam bab mentahlil, ya kenapa antum mentahlil seseorang? Takutin sama kita, enggak ikhlas antum. Enggak ikhlas. Kita meninggalkan si A dan si B bukan karena orang, tapi dasarnya Anda karena Allah Subhanahu wa taala. gue bukan karena yang lain. Yang kedua, wa anta taqinu bihablillahi Jaminya wala taharrab. Hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah. Dan jangan berpecah belah. Makna hadis. ikhwan nabarakallahu fikum. Bahwasanya persatuan terletak pada talinya Allah. Al-Qur'an dan Sunnah. Siapapun orangnya yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para salafin soleh maka dia di atas tali Allah dan dia bersatu dan dia berpegang teguh dengannya. Tapi barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan tiga poin tadi, berarti dia yang membuat perpecahan. Dan ini gak disukai oleh Allah Subhanahu Jadikan prinsip kita setiap saat adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh dalam semua keadaan kita. Dalam semua akidah kita, keyakinan kita, pemikiran kita, manhaj kita. Tidak Didasari dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu dan pemahaman para salafina soleh dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Siapapun orangnya yang tidak berpedoman dengan tiga poin tadi, berarti dialah yang membuat pemecah. Dan siapapun orangnya yang membuat gara-gara terhadap orang yang berpegang teguh dengan tiga poin tadi, maka dialah yang membuat perpecahan. Dialah yang membuat per perpecahan. Makanya dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, a'zamun nasi sa'yan lijamil jam'il kalimah. Ahli sunnah wal jamaah manusia yang paling berupaya memenyatukan umat di atas Quran dan sunnah. Itu dakwah ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda kata ada yang mengomentari ahlu sunnah itu suka membuat perpecahan. Lah, ahlu sunnah adalah manusia yang paling berupaya menyatukan umat di atas Quran dan di atas sunnah Rasul alaihissalam. Yaqul Imam Ibn Taimiyah rahimahullah wa min usuli ahli sunnah termasuk pondasi-pondasi ahli sunnah jamul kalimah menyatukan umat di atas kebenaran sampai-sampai usul ahli sunnah adalah tarkul mustahab, meninggalkan perkara sunnah itu lebih aula ditinggalkan daripada perkara-perkara yang membuat umat itu lari darinya, membuat manusia itu lari. Sampai-sampai perkara sunnah itu kalah. Kalah. Kita tinggalkan perkara sunnah itu dalam hal-hal yang membuat manusia itu lari, berpecah darinya. Apalagi bertengkar, apalagi yang lain. Lah, maka amat amat amat salah kalau masalah pribadi itu membuat pecah itu amat keliru. Kata beliau, kata beliau, la Jangan sampai disia-siakan prinsip ini disebabkan karena menegakkan cabang dari cabang-cabang agama. Cabang dari cabang-cabang agama itu aja kalah. Dengan prinsip ini, persatuan di atas Quran dan di atas sunnah. Itu usul. Jangan sampai terabaikan ini gara-gara Anda menegakkan apa? Perkara sunnah. Itu kalah. Masya Allah. Benar-benar al-sunnah itu adalah berupaya. Berupaya. Tidak membuat perpecahan. Tapi menyatukan umat di atas al-haq. Contoh saja, kalau kita masuk masjid, sunnahnya bawa sandal kan? sholat memakai sandal itu sunnah. Tapi jangan Anda lakukan ini. Karena ini membuat manusia lari. Gak benar ini. Nah, kemudian apalagi masalah pribadi. Antara A dengan B. Dimasukkan dalam bab masalah persaudaraan. Jangan sampai yang demikian itu. Pribadi-pribadi urusannya tapi persatuan umat tetap harus kita tegakkan di atas Quran, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini prinsip ini. Berapa banyak Masya Allah usul ini hancur lebur gara-gara masalah pribadi. Berapa banyak usul ini hancur lebur dikarenakan perkara-perkara yang tidak selayaknya dijadikan poin perpecahan tapi ternyata berpecah tidaklah setiap selatan hadisnya itu. Dan ini insya Allah kita akan sampaikan lebih lanjut di kitab yang antum di tangan antum. Kemudian selanjutnya wa yakrahu lakum kila waqat. Allah tidak menyukai untuk kalian kila waqala dikatakan lalu mengatakan. Ini penggawean ini orang di pekerjaan kerjaan saya. Ada berita jebret disampaikan. Berita jebret disampaikan. Tanpa ada tasabuh. Diteliti dulu. Diteliti dulu. Walihada yaqul Rasul alaihi salatu wassalam bihasbi mri'in Kaliban ayu hadisa bikul lima samia. Cukup bagi seorang itu dikatakan pendusta jikalau dia mengkabarkan setiap yang telah sampai kepadanya. Yang telah sampai tes. Contoh si A begini, sampaikan begini. Si B begini, sampaikan begini. Tanpa harus diteliti dulu. Tanpa harus diteliti dulu. Coba lihat. Orang-orang yang biasa semisal ini kita putar aja. Dia begini, kita sampaikan ke orang lain. Dia akan marah-marah. Kenapa kamu gak teliti dulu kesan kepada saya? Gak tasabut dulu kepada saya. Kita bilang, kok enak kamu ya? Kalau berkaitan pada dirimu, kau meminta urus diteliti. Tapi kalau ke orang lain, nggak pernah diteliti. Nah, ini kan enak sendiri, nggak boleh ya kayak gini. Nggak boleh. Dan ini Rasul alaihissalatu mengatakan kila wakol, kila wakol. Nah, Kemudian selanjutnya yaqulu Imam Sa'd rahimahullah, lihat fa inna dzalika min dawail qabib. Orang yang menyibukkan kila dikatakan Lalu Anda mengatakan ini adalah dawail kadhib. Dorongan untuk berdusta. Wa adamit tasabbut dan tidak tasabut meneliti dulu. Ya, ang setiap kali datang kelas sampaikan datang sampaikan nggak teliti dulu boyok teliti dulu lah berita ini benar apa salah Teliti dulu lah kan. Nah. Dan juga kila waqal wa min asbabi wuqu'il fitan. Termasuk sebab terjadinya fitnah ya ini. Ya ini. Datang berita langsung siarkan. Apalagi saya lewat internet ya. Itu kadang-kadang nggak -kadang benar sudah masuk internet. Ini yang membuat perpecahan Nah, watanafuril kulu dan hati itu sama lari. nggak bersatu. Tanafurul kulu membuat hati itu lari, tidak bersatu. Ya ini sebabnya. Ini sebabnya. Kila wakal, kila wakal. Nah, kemudian seterusnya. Wa minal istighal bil umuri Allah, anil umuri nabiah Pekerjaan yang demikian ini adalah menyibukkan hal-hal yang membahayakan dia daripada manfaat bermanfaat. Ya dia kan cuma begitu aja. Kerjaannya lihat internet, itu aja. Mencari kabar-kabar, ya itu kerjaannya. Apakah tidak ada yang lebih bermanfaat lagi daripada ini? Kata beliau, justru dia akan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang membahayakan dia daripada manfaatnya. Hati-hati dengan yang demikian ini. Kata beliau, wa Ayah selama Sedikit sekali orang ini selamat dari per perbuatan ini. Ya menimpa sama kita juga, Pak. Menimpa sama kita juga. Ya, apalagi kalau berita itu dari lawannya yang dia tidak sukai. Alhamdulillah, mantep ini. Sedangkan Allah mengatakan, Innal ladhina yuhibbuna antasyi'al fahishatu fil amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Siapa sia sungguhnya orang-orang yang senang tersiarnya perbuatan keji pada seorang mukmin, maka baginya adab yang pedih di dunia. Ini sekedar senang tok. Seharusnya kalau saudara kita itu salah, kita itu merasa nangis dan sedih, bukan malah senang. Ketika saudara kita jatuh dalam kemaksiatan, seharusnya kita itu sedih dan bagaimana cara menyelamatkannya bukan malah senang dan menyebarkannya. Lihat azabnya Allah, lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih di dunia wal akhirat. Seharusnya begitu. Bukan malah menyebarkan. Ha, kapok kon. Kapan? Ha, kapan apa? Kapan kamu bisa berhenti ini ya kan? Ha, tersebarkan senang sekali. Bahkan ditunggu-tunggu. Kapan dia salah? Kapan dia salah? Kapan dia salah? Bahkan dia yang berdoa, Ya Allah, tampakkan Ya Allah. Ini bukan akhlak seorang muslim. Gak begitu cara mainnya. Dia masih muslim, apalagi saudara kita. Sesama teman ngaji. Begitu cara mainnya. Dan ini saya sebutkan dalam kitab bahwa bijak tadi di terakhir. Nah, Belum ya? Belum. Kalau lama terus ya. Tadi kata sebentar. Masih lama menit. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membenci wa kasratis soal banyak bertanya wa atil mal menyanyiakan harta ini banyak bertanya itu Allah nggak suka. Maksudnya bertanya dalam bab apa? Banyak ulama diantara Imam Nawawi di Sarah Muslim dan juga Ibnu Hajar Fathul Bari, Ibn Rajab juga di kitab Fathul Bari. Banyak beliau berbicara masalah ini. Di antaranya kata beliau di Rahmatullah alaih mengatakan fahadha wa su'al madmum yang dilarang banyak bertanya kalau pertanyaannya itu perkara yang tidak terpuji, tercelah. Kayak apa sih pertanyaan yang tercela itu kayak apa? Pertanyaan yang tercela adalah semisal as-su'al ala wajhi ta'anud. Bertanya tapi gayanya bangkang Tahu bertanya tapi gayanya apa? Ngetes. Masuk untuk tahu ya. Anta itu ini atau itu ya. Bahkan faedah yang saya dapatkan setelah saya membaca dan mengajarkan kitab Ma'rifatu Qawaidil Bid'ah, mengetahui kaidah-kaidah bid'ah, ya kan? Di antaranya adalah imtihanun nas, ngetes manusia Anta ma'aman. Anta bersama siapa? Anta bersama ngetes. Menguji manusia. Mengetes manusia. Anta ma'aman. Ini juga termasuk perkara yang baru. Nggak ada zamannya Nabi. Ente ma'aman. Ente ma'aman nggak ada. Gitu-gitu nggak ada. Nggak ada. Ya udah Islam ya Islam. Ya sudah selesai. Nggak ada istilah pengetesan-pengetesan yang demikian itu. Kemudian juga pertanyaan yang termasuk yang dilarang oleh yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertanyaan Allah yuksha yang dikhawatirkan bahayanya. Intinya pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, pertanyaan yang membawa madarat. Itulah pertanyaan yang di yang dilarang. Itulah mana kasratis soal Adapun kalau pertanyaan ilmu dan itu bermanfaat dan tidak bentuk nyambangkan atau membantah atau yang lain, fahada amrun la tapi bahkan disyariatkan, bahkan disyariatkan. Nah, kemudian seterusnya wa idhaatil mal, menyanyiakan harta. Menyanyiakan harta menyanyiakan harta termasuk Allah nggak suka. Dengan cara bitarkihi hatta yudhayya'a. Barang tadi, harta tadi dibiarkan. Enggak diopeni sampai rusak. Ini juga termasuk menyanyiakan harta. Ya, saking banyak hartanya kan. Jadi mobil ya punya seratus, punya lima yang satu nganggur sampai rusak. Jadi opening Sepeda ongkel punya sepuluh. Jadi termasuk dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, dilarang Rasulullah SAW. Nah, au yakun atau barang itu urudatan lisa lisurah. Barang itu diletakkan di luar dan ini santapan bagi pencuri. Ini juga termasuk itu atul mal. Oh ini aman kok aman kok. Wah nggak bisa begitu. Sadarnya banyak letakkan di luar dahil, dahil pencuri gimana? Nah, ini urut tali salib. Yang itu santapan bagi pencuri. Maka ini termasuk atau mal. menyanyikan harta. Nah. Au bi'infakil mal ala umuri Atau dia membelanjakan harta yang ini membahayakan. Membahayakan. Ini juga termasuk atau mal. Jadi kalau antum punya HP, ada si anak-anak kita yang nggak bisa memakai HP contohnya. Antum nah, boleh HP yang mewahal begitu kan? Dan itu justru akan merusak akhlak dia, kehidupan dia akan rusak. Maka ini jangan. Itu atau mal menyanyiakan harta. Sebab nggak ada faedahnya untuk dia. Bahkan justru membahayakannya. Justru membahaya, membahayakannya. Nah, masya Allah semisal tadi ya kayak orang-orang anak kecil dibelikan ini belikan itu yang itu dia nggak bisa memakainya ya justru malah membahayakan kepada dia ini justru dikatakan dikategorikan itu akurmal tapi allah selesailah satu hadis mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam semua kehidupan kita dan memberikan taufik kepada kita tadi ada jamaah atau siapa tadi? Tamir tadi atau siapa tadi? Ada yang punya pertanyaan, monggo untuk ditanyakan. Kalau nanti setelah isya, eh kalau belum habis pertanyaannya, dilanjutkan setelah setelah sholat isya katanya begitu. Nggak tahu. Ini tutup dulu atau bagaimana? Siapa tadi? Gimana Pak? Salah dulu aja. Ayo. Atau nggak ada pertanyaan? Harus ada pertanyaannya? Hah? Oh ada. Ya udah. Salah dulu. Ya. Hah? Belum. Oh ya udah, siapa yang bertanya barakallahu fiikum. Nggih. Iya. Ayo. Pertanyaan saya, pohon yang tumbuh itu pohon yang tumbuh di tanahnya orang ataukah tumbuh di tanah umum? Tanah pribadi kan? Lah maksudnya yang yang apa? Yang mencabang ini kemana? Ah, kan berarti kan pohon ini milik apa tanahnya orang. Terus pohonnya, tabangnya ke tempat kita taruhlah. Taruhlah mangga. Ya kan? Mangga. Tumbuh di tanahnya si A. Tapi tabangnya ini ke tanah kita. Dan itu banyak mangganya. Boleh nggak dimakan? Begitu kan? Aywa. Ini disebutkan di kitabul fok. Dan ini Eh, berkaitan dengan bahu al qadha bab masalah menghukumi. Menghukumi ini barangnya satu itu fuqaha Hanabila menyebutkan bahwasanya uh, sebagian ulama boleh memakan nah tanaman yang mendawa yang rantingnya ke tempat kita. Itu begitu. Sebab tiba Nah, rating itu ke tempat tanah kita. Sebagian lagi mengatakan itu dikembalikan ke uruf. Dan dua pendapat ini saya condong ke pendapat yang kedua. Dan itu wajib syafi'iyah. Sisi dari pendapat syafi'iyah. Bahwa tanah itu dikembalikan kepada Allah. Kalau memang urufnya di suatu kampung yang yang mana? Yang yang apa ini? yang bercabang ya ke tempat tanah kita itu urusnya boleh diambil maka labas atau ambil karena al urfu muhakkamatun al urfu ma'murun bihi malam yuhad urf itu dipakai selama tidak ada penjelasan dan perincian dari syariat maka nggak apa-apa dipakai ini adalah di kitabul furu miliknya sebagian ulama Hanabilah wa Jelas? Nah, <laughs> Baik, lazim dari omongan fuqaha tadi ya begitu. Kalau itu apa namanya? ke tanah umum berarti kan milik umum. Iya, begitu, gak ada masalah. Tadi itu lihat urusnya, gimana urusnya? Kalau urus kami di tempat kami, ya begitu. Maka yang do, yang do, yang doyong ya, doyong ke tempat kami itulah milik kami. Nah, itu urusnya. Kata kalau uruf Bali ya tinggal dikondisikan aja. Gitu. Ayo, nggak ada yang lain? Iya. Eh, masalah memotong barakallahu fikum yang namanya kita bertetangga harusnya kita ada komunikasi dan itu harus kuat hatta secara urut pun itu boleh ya kan tapi kita nggak sewenang menang kan eh, bagaimanapun tetap kita harus apa bertetangga dengan baik yang ngomong dengan tetangganya ini gimana apakah boleh kami ambil kata itu lebih baik lebih baik dan insya Allah tetangga akan berlapang dada dan akan menerima insya Allah tetangga yang baik, insya Allah akan begitu. Aku ngomong Pak, ini gimana? Boleh kamu tebang? Insya Allah akan bilang tebang. Kan begitu kondisinya. Bagaimanapun kita bertetangga, tanggalah dengan tetangga yang baik. Sebagaimana kalau barang kita, abang tanah kita didoyongi, marah enggak? Enak apa enggak? Terus kita kalau semen potong marah kan? Begitu pula kita kepada orang lain. Kepada orang-orang harus dengan demikian itu. Ya, sudah? Habis? Ya, iya. iya Berarti Lailatul Isya nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau nggak nanti e, rencana kami ada taklim di rumahnya Pak Heri nanti itu gua tahu jadinya apa enggak itu. Baik. Subhanakallah hamdik. Sadalaila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.